Kita masih berbicara tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita yang berupa pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kita wajib untuk mengagungkan beliau, menghormati dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilakukan dengan melampaui batas. Maka di sini ada eh, beberapa peringatan dari beliau ini tentang hal ini agar pengagungan kita tidak melewati batas yang hendaknya kita berikan pengagungan tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Allah Taala mengatakan, وينبغي أن يعلم أنه ليس من تعظيمه صلى الله عليه وسلم في شيء أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها dan selayaknya untuk diketahui bahwasanya bukan termasuk pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun, yaitu sikap ditinggikannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kedudukan beliau alati anzalahullahu iyaha yang Allah Ta'ala telah meletakkan atau menempatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedudukan tersebut. yakni pengagungan yang kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengagungan yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki yaitu pengagungan yang sesuai dengan kedudukan dan manzilah Rasulullah SAW tidak boleh kita melebihkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manzilah ataupun kedudukan yang telah Allah tempatkan beliau padanya ya فنبينا Sallallahu Alaihi Wasallam فنبينا Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam abdun la yu'badu wa nabiyun la yukadzabu maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzilah beliau adalah abdun la yu'badu. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ya. Seorang hamba yang tidak boleh disembah wa nabiyyun la yukadzabu dan seorang nabi yang tidak boleh didustakan. Ini dua hal ini, ini keyakinan kita akan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba dan juga seorang nabi. Inilah dua keyakinan yang membatasi kita dari bersikap ini salah di, dalam uh, memberikan hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk ah, yang yang akan membatasi kita dari sikap gulu berlebih-lebihan dan juga dari sikap meremehkan kedudukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun uh, kedudukan beliau sebagai hamba inilah yang menghalangi kita ya dari bersikap gulu berlebih-lebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang hamba tidak boleh ditempatkan pada kedudukan selayaknya seorang eh, apa namanya seorang Tuhan seperti itu tidak boleh dan beliau adalah seorang nabi ini adalah batasan yang menjadikan kita tidak meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita meremehkan ini ajaran beliau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan kita harus yakin bahwa beliau adalah seorang nabi yang ajarannya itu harus diikuti. Nah, bal yuta'u wa yuttaba'u. Beliau mengatakan bahkan hendaknya beliau diikuti, ditaati, afwan, yuta'u yaitu ditaati wa yuttaba'u dan di, diikuti karena beliau adalah seorang nabi. Nah, faghuluwu man ghala fihi maka sikap berlebihannya orang yang bersikap berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam فقال فخلع عليه من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية ليس من التعظيم الشرعي في في شيء ya. dalam kalimat ini saya agak ada uh, keraguan-raguan tentang kalimat fakhala ya, karena fakhala itu maknanya adalah melepaskan atau menanggalkan ya kalau kita gunakan kalimat ini maka seakan-akan kita sikap hulu itu adalah menanggalkan sifat rububiyah ya, dan uluhiyah dari beliau ya. tapi yang dimaksud di sini adalah menempatkan atau mungkin barangkali yang dimaksud adalah menanggalkan ini dari sifat menanggalkan atas beliau dari sifat rubiyah dan hak-hak uluhiyah ini agak agak nggak bisa difahami maka e, eh, wallah alam yang lebih tepat untuk kita gunakan kalimat di sini adalah fawadha'a alaihi maka menempatkan pada beliau ya, berupa sifat-sifat rububiyah atau hak-hak uluhiyah laisa min at-ta'zim syar'i fi syai'in ya. menempatkan kepada beliau atau meletakkan kepada beliau memberikan kepada beliau sifat-sifat rububiyah atau hak-hak uluhiyah hak-hak ketuhanan ini bukanlah merupakan pengagungan yang syar'i sedikit pun terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Intinya adalah bahwasanya kita harus menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai uh, rasul yang tidak boleh dilebihkan kedudukannya dari seorang hamba. Beliau adalah manusia. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan, tidak boleh kita menyematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sifat rububiyah seperti misalnya mengetahui perkara yang gaib, seperti misalnya ya ini mengetahui ilmu tentang lauhil mahfud ya atau tidak boleh kita menyematkan kepada beliau hak-hak uluhiyah seperti kita berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya minta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam padahal syafaat itu milik Allah semata dan lain sebagainya ya ini termasuk hal-hal yang e, merupakan sikap gulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan ini merupakan atau bukanlah merupakan pengagungan sedikit pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hadza ainul munaqadati wal muhaddati lahu. Bahkan ini adalah hakikatnya adalah apa? E, pembatalan dan penyelisihan terhadap sikap ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa innahu kana yanhana sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluwi 'umuman. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari sikap wulu, dari sikap berlebih-lebihan umuman secara umum. Yani secara umum maknanya dalam berbagai hal, dalam berbagai perkara beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sikap sikap wulu. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Iyyakum wal wa fid din, fa ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Jauhilah oleh kalian sikap gulu dalam beragama karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu di dalam beragama ya beliau melarang kita dari sikap gulu secara umum wayanhana anil gulu fihi khususan dan beliau melarang kita dari bersikap gulu secara khusus terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam ya secara umum dalam beragama ya beliau melarang kita bersikap hulu secara khusus ini terhadap beliau SAW kita juga terlarang untuk bersikap hulu alaysa huwa sallallahu alaihi wasallam alqailu la tuturuni kama atratin nasara ibnu maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersabda la tuturuni janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam itu Al-Masih itu Isa alaihissalam ya kita tahu bahwasanya Isa alaihissalam dia adalah seorang hamba Allah taala juga dan seorang rasul sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW namun ternyata Nasrani orang-orang Nasara ini mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai menjadikan Nabi Isa alaihissalam ini menurut ah, menurut anggapan mereka adalah salah satu dari tiga tiga ini zat yang harus disembah oknum, oknum Trinitas menurut mereka. Mereka orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sekedudukan dengan Allah tabaraka wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka beliau mengatakan fa inna ana abduhu. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah taala. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka katakanlah beliau yaitu Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Idan kalau demikian, ayu ta'zimin hadza alladhi lam yu'khadh fihi biqaulihi wa la tubi'a fihi fi'luhu wa la rudhiya fihi bihukmihi. Kalau demikian, pengagungan seperti apakah ini yang dalam pengagungan tersebut tidak diambil sabda beliau dan tidak diikuti perbuatan beliau dan tidak diridhoi padanya hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pengagungan yang eh, yakni menyelisihi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perbuatan beliau sallallahu dan menyelisihi ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya pada hakikatnya bukanlah pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengagungan yang sesungguhnya, pengagungan yang hakiki adalah pengagungan yang sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita tidak meremehkan beliau SAW, kita harus mengagungkan beliau SAW, tetapi juga tidak bersikap berlebihan di dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, fathammata furqanun azimun bainal haqqaini haqqillah azza wa jalla wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam haqqil uluhiyati wa haqqin nubuwati maka di sana fathammata maka di sana ada furqanun azimun pembeda yang sangat jelas pembeda yang sangat besar antara dua hak yaitu haknya Allah Azza wa Jalla dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi yaitu hak uluhiyah hak untuk dijadikan sebagai sesembahan yaitu Allah taala ini haknya Allah taala wa haqqin dan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak kenabian ini haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini berbeda antara dua hal ini ya wa man khalata bainal haqqaini fahuwa ala syafa halakatin barang siapa yang ini mencampurkan antara dua hak ini, mencampur adukkan antara dua haknya, dua hak ini, dua hak, dua hak ini haknya Allah Taala dan haknya Nabi Muhammad SAW dicampur adukkan, ya tanpa ada pembeda, bahwa ala syafahalakatin maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Wa ma ahsana ma qala Ibnul qayyim rahimahullah taala fi nuniyati dan alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam eh, nuniyahnya qasidah nuniyah itu syair-syair tentang akidah yang beliau tulis dengan panjang lebar yang diakhiri dengan huruf nun ya di akhirnya dengan, huruf nun beliau mengatakan di antara qasidahnya tersebut lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani ya. Allah memiliki hak lillahi haqqun Allah memiliki hak yang hak tersebut tidaklah dimiliki oleh selainnya. Yaitu hak apa ini? Hak uluhiyah, hak rububiyah, ya. hak untuk disembah, hak untuk dijadikan sebagai ilah. Ya. Tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wali abdihi hakun dan bagi hamba Allah taala itu juga ada hak. Huma haqqani dan ini adalah dua hak. Dua hak yang berbeda antara hak Allah taala dengan haknya hamba. La taj'alul haqqaini haqqan wahida. Janganlah kalian menjadikan dua hak ini sebagai hak yang satu. Jangan disamakan antara dua hak ini. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa ada pembeda, ya, tanpa ada ini pembeda dan enam furqani pembeda tanpa ada perbedaan dan pembeda. Nah, sehingga di sini ma'asyiral ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita mengambil kesimpulan bahwa bahwasanya mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban kita karena kita telah meyakini bahwa bahwasanya beliau adalah utusan Allah tabaraka wa taala yang tidak boleh didustakan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diremehkan, bahkan harus diagungkan. Tetapi dalam pengagungkan terhadap beliau SAW harus sesuai dengan batasan yang telah Allah taala tempatkan beliau padanya. Tidak boleh kita menjadikan uh, beliau SAW di atas kedudukannya ini tidak boleh kita jadikan beliau sebagai sesembahan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dan akan kita lanjut pada hak berikutnya باذنillah tabarak wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.